Yang akan memperjelas makna dari kalimat tauhid tersebut Mu'alif di sini akan menyebutkan tafsir kalimat la ilaha illallah yaitu menafsirkan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah terkandung dua rukun yaitu rukun yang pertama an-nafyu penafian peribadatan kepada selain Allah wal isbat penetapan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala dan tafsir yang menyebutkan dua rukun ini terdapat di dalam Al-Qur'an maka mu'alif rahimahullahu taala akan menyebutkan dua ayat yang di dalamnya terkandung makna ya atau terkandung dua rukun an-nafyu wal isbat yang terdapat pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ayat yang pertama adalah firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26 sampai 28 qauluhu ta'ala wa id qala ibrahim li abihi Assalamualaikum warahmatullahi wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya ayah beliau masih musyrik dan meninggal di atas kesyirikan yaitu bernama Azar ya. bernama Azar ayah beliau maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang masih menyembah berhala innani bara'um mimma ta'budun sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada penggalan ayat ini terdapat an-nafyu. Terdapat penafian. Innani bara'un mimma ta'budun. Ini semakna dengan penggalan kalimat tauhid yang pertama, yaitu la ilaha. Tidak ada yang berhak diibadahi. Ya. Yaitu pernyataan berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini terkandung makna an-nafyu, penafian. Kemudian diikuti dengan isbat Illalladhi fatarani. Kemudian pengisbatan penetapan ya, ibadah yang hak hanyalah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illalladhi fatarani. Ay illalladhi khalaqani alal fitrah, ya. Yaitu yang kecuali zat yang telah menciptakan aku di atas fitrah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini terdapat dua rukun ya. Itu rukun penafian dan rukun isbat. Terdapat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha penafian illallah isbat. Fa innahu sayahdin. Karena sungguhnya dia Allah akan berikan petunjuk kepadaku وجعلها كلمة باقية في عقبه dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid tersebut baqiyah ya akan selalu ada fi aqibihi ai fi dzurriyyatihi wa fi nasalihi pada anak keturunannya anak cucunya la'allahum yarji'un ya di antara anak keturunan Nabi Ibrahim adalah kaum Quraisy. Sehingga ayat ini merupakan bantahan bagi kaum Quraisy yang mereka menisbatkan diri-diri mereka kepada Ibrahim tapi mereka berbuat kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Nabiullah Ibrahim bukanlah orang yang berbuat syirik. Tapi beliau adalah ahlu tauhid yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Maka sepantasnya bagi orang Quraisy ketika mendengar ayat ini mereka seharusnya ya, kembali la'allahum yarji'un agar mereka mau kembali kepada kalimat yang telah Ibrahim jadikan kalimat tersebut ya, baqiyah senantiasa ada pada anak keturunannya. Namun ternyata orang-orang Quraisy sebagian mereka masih ada yang tetap berada di atas kesyirikan. Lallahum yarjiun ya. Semoga mereka kembali yaitu kembali kepada kalimat tauhid, kembali kepada agama tauhid, agama tauhid yang didakwahkan dan dianut oleh Ibrahim dan para nabi serta para rasul yang lainnya. Wa qawluhu kemudian ayat yang kedua dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64 Qul katakan wahai Muhammad ya ahlal kitabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyeru kepada ahlul kitab berdakwah kepada ahlul kitab yaitu dari kalangan Nasara dan Yahudi. Wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Ya. Marilah kita ya. Ta'alau, marilah kita bersepakat di dalam sebuah kalimat yang sama ya sawain bainana yang sama di antara kita ya yang sama-sama kita sepakati yang sama-sama ya tidak ada di antara kita yang mengingkarinya sawain bainana wa bainakum apa kalimat yang kita sepakati tersebut alla na'budu illallah ya ini terdapat dua rukun pada kalimat tauhid ya Allah Nak Buddha ini penafian sebagaimana ya pada penggalan pertama kalimat tauhid la ilaha ya Allah Buddha. tidaklah kita beribadah illallah penetapan ya hanya kepada Allah tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wala nusyrika bihi syai'an dan tidaklah kita berbuat syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah dan agar tidak ada di antara kita yang menjadikan ya ada seorang pun di antara kita yang menjadikan sebagian yang lain arbaban min dunillah rob-rob yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka yaitu ahlul kitab setelah didakwai yang seperti ini jika mereka berpaling dan menolak fakulu maka katakanlah wahai kaum muslimin wahai Rasulullah dan kaum mukminun yang ada ketika itu faqulu syadu bi anna muslimun katakanlah ya perintah dari Allah agar Rasulullah dan para sahabat mengatakan kepada ahlul kitab ishadu bi anna muslimun. Ya, persaksikanlah wahai ahlul kitab bahwa sungguhnya kami adalah kaum yang muslimun. Ya, yaitu kaum yang bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Sehingga sebaliknya kalian bukanlah orang-orang muslimun karena kalian masih berbuat syirik. Ini makna faqulu syhadu bi anna muslimun. Qala syarih asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala Ibrahim alaihissalam huwa khalilullah imamul hunafa. Beliau ya, seorang nabi khalilullah ya. Beliau diberikan julukan dengan Khalilullah, Khalilur Rahman, Imamul Hunafa. Beliau adalah imamnya orang-orang yang berpegang di atas agama Al-Hanifiyah. Itu agama yang agama tauhid yang berpaling dari kesyirikan. Wa afdalur rusuli ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah rasul yang paling mulia, yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beliau adalah Abul Anbiya. Ya, Julukan beliau adalah Abul Ambia, bapak para nabi. Karena tidaklah nabi-nabi yang datang setelah beliau itu kecuali dari anak cucu dan keturunan beliau. Ya. Baik dari dari kalangan Bani Israel ya, dan dari kalangan Arab yaitu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam wa abuhu Azar ya. dan ayah beliau yang disebutkan dalam ayat ini ya. Wa qala Ibrahimu li abihi. Ayah beliau adalah Azar. Bernama Azar yaitu yang masih bersikukuh untuk berada di atas agama kesyirikan, tidak mau mengikuti dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qauluhu bara'un ya, kalimat atau lafad bara'un ini merupakan sifah musyabbahah minal bara'ah. Sifah musyabbahah minal bara'ah. Ini istilah dalam ilmu Nahu, ya, Nahu atau saraf. Dari masdar al-bara'ah wahya ablaq min bari. Pemakaian lafad bara' itu lebih mengena ya. Maknanya lebih mengena daripada sekedar memakai lafad bari' ya, sama-sama bermakna berlepas diri. Baik bariun maupun baraun itu maknanya berlepas diri. Tapi pemakaian lafaz baraun itu lebih mengena maknanya, ablaq. Wa qawluhu innani baraun mimma ta'budun penggalan ayat innani baraun mimma ta'budun itu sesuai dengan penggalan kalimat tauhid yang pertama yaitu la ilaha, penafian, ya, penafian peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu fatarani kemudian ya illal ladzi fatarani. Fatarani ay khalaqani ibtidaan 'alal fitrah. Yaitu yang menciptakan diriku dari awal mulanya di atas fitrah. Di atas fitrah ya kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap yang dilahirkan setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah yaitu apa fitrah itu kecondongan kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan itu fitrah wa qawluhu illa alladhi fatarani yuwafi qawla illallah kemudian penggalan ya ucapan Ibrahim yang selanjutnya alaihissalam illalladzi fatarani kecuali yang telah menciptakan aku itu sesuai dengan makna illallah yaitu mengandung makna isbat penetapan ibadah hanya kepada Allah fahuwa subhanahu wa ta'ala la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulki maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ada sekutu baginya di dalam peribadatan sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam penciptaan. Sebagaimana Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur ya, alam semesta ini, maka begitu pula lah dia adalah zat yang diibadai satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala dalil yang menunjukkan hal itu ya menunjukkan bahwasanya kama annahu la syarika lahu fi mulki annahu la syarika lahu fil ibadah itu dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ya ketahuilah hanya miliknya lah penciptaan dan perintah ya fa fi hadhil ayati hasaral khalqa wal amra lillahi rabbil alamin maka dalam ayat ini terdapat fa fi ayati hasrul khalqi wal amri lillahi rabbil alamin. Terdapat pembatasan ya, pembatasan penciptaan dan perintah hanya untuk Allah Rabbul alamin. Rabb semesta alam ya. Tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang berhak untuk memberikan perintah kecuali Allah Rabbul alamin satu-satunya falahul khalqu walahul amrul kauni syari'. maka hanya miliknya lah hanya milik Allah lah penciptaan alam semesta dan seisinya walahul amrul kauni syari'. dan hanya miliknya lah pula perintah dan hukum serta ketentuan kauni ya ketentuan kauni dan syar'i hukum-hukum syar'i telah kita bahas apa yang dimaksud dengan ya, hukmullahil kauni atau hukmullahu syar'i ya, sudah kita bahas pada awal-awal kitab ini. Sudah sempat disebutkan. Qauluhu sayahdin. Fa innahu sayahdin ay fa innahu sayadulluni 'alal haqqi wa yuwaffiquni lahu. Karena sesungguhnya dia yaitu Allah dialah zat yang akan memberikan hidayah kepadaku. Apa maknanya? Ai sayadulluni akan menunjukiku alal haq kepada al-haq, kepada kebenaran wa yuwaffiquni lahu dan akan memberikan aku taufik untuk mengamalkan al-haq tersebut, untuk mengikuti dan mengamalkan al-haq tersebut. Qauluhu ja'a wa ja'alaha kalimatan baqiyah ai ja'ala hadhil kalimah ai hadhil kalimah dhamir ha kembalinya kepada hadhil kalimah yaitu kalimat kalimat tauhid la ilaha illallah ai hadhil kalimah wa hiyal bara'atu min kulli ma'budin siwallah yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini yaitu kalimat yang berisi wahyal bara'ah berlepas diri dari segala yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim menjadikan kalimat ini baqiyatan akan selalu ada tetap fi aqibihi ya. Qawlu fi aqibihi ai fi dzurriyyatihi. Akan selalu tetap ada di anak keturunan beliau ya. Anak cucu keturunan beliau qauluhu la'allahum yarji'un ay ilaiha minasyirki la'allahum yarji'una ilaiha ay ila hadhil kalimah ila hadhil kalimah minasyirki kembali kepada kalimat tersebut yaitu kalimat tauhid kalimat berlepas diri dari kesyirikan ya setelah sebelumnya mungkin ada di antara anak cucu keturunan beliau yang berbuat kesyirikan, maka la'allahum yarji'un agar supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut dari kesyirikan. Ini makna dan tafsir ayat yang pertama dalam surat Az-Zukhruf. Kemudian beliau melanjutkan qauluhu qul ya ahlal kitabi. Katakan wahai ahlul kitab, al-khitab lin nabi. Ini perintah yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam limunadharati ahli kitab agar bermunadharah perintah dari Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam untuk mendebat ahlul kitab untuk mendebat ahlul kitab al-yahud wan nasara baik dari kalangan, dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasara. Ya, sebagian ulama ahlu tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini turun ketika Rasulullah SAW menerima utusan dari Najran. Menerima utusan dari Najran yang mereka berada di atas agama Nasrani. Berada di atas agama Nasrani. Maka ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW, mereka mendebat beliau. Ya, mendebat beliau, ya, diajak masuk Islam, mereka menolak. Ya, akhirnya terjadi dialog yang panjang. Pembicaraan yang panjang, perdebatan yang panjang antara Rasulullah dan utusan dari Najran tersebut. Mereka tetap bersikukuh untuk tetap memeluk agama Nasara. Ya maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasulnya untuk mengatakan yang demikian. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Qauluhu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum hadhil kalimah hiya alla na'budu illallah. Kalimat yang dimaksud di sini yaitu kalimat yang sama-sama kita sepakati wa ahlul kitab antara kami dan kalian yaitu kalimat Allah na'budu illallah tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah wala nusyriku bihi syai'an dan tidaklah kita berbuat syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah dan agar tidak ada di antara kita yang menjadikan sebagian yang lain arbaban rob-rob ya yang diibadai selain Allah. Fala na'budu illallah, fala na'budu illallah. Maka tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Hiya makna la ilaha illallah. Ini tidak lain adalah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah karena mengandung dua rukun yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan isbat, penetapan, ya penafian peribadatan kepada selain Allah dan penetapan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma'na sawa'in bainana wa bainakum ai annana nahnu wa iyyakum sawa'un fiha. Sesungguhnya kami ya dan kalian sama di dalam kalimat tauhid tersebut. Sama-sama mengakui kebenarannya. Ya, ini makna ayat ini dalam surat Ali Imran ini. Qauluhu wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya. Dan janganlah ai la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Janganlah di antara kita ada yang menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah Bagaimana bentuk menjadikan ya sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob yang diibadai selain Allah bihaitsu yu'azzimu kama yu'azzimullah yaitu mengagungkan ya seseorang seperti mengagungkan Allah azza wajal ya barang siapa yang mengagungkan seseorang sebagaimana dia atau seperti dia mengagungkan Allah maka itu hakikatnya dia telah menjadikan orang tersebut rob min dunillah. Wa ya'budu kama ya'budullah. Beribadah kepadanya sebagaimana beribadah kepada Allah. Wa yaj'alul hukma li ghairihi dan menjadikan hukum itu kepada selain Allah. Ya, berhukum kepada selain Allah. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan rohib-rohib mereka, ya, pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka agama mereka sebagai ya, yang berikan hukum di antara mereka. Walaupun hukum tersebut menyelisihi kitab suci mereka, menyelisihi Taurat dan Injil, maka mereka lebih memilih untuk taklid kepada rohib-rohib mereka, kepada pendeta-pendeta mereka. Sehingga ini tidak hakikatnya adalah mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka halalkan, mereka ikut menghalalkannya. Ya, walaupun kitab suci mereka menyatakan hal itu haram dan sebaliknya, ya. Walaupun yang disebutkan di dalam kitab suci mereka adalah halal, tapi ketika pendeta-pendeta mereka menyatakan hal itu ya haram, maka mereka ikut mengharamkannya. Ini adalah bentuk menjadikan ya orang lain sebagai Rob selain Allah. Qauluhu fa in tawallau ai a'radu amma da'awtumuhum ilaihi jika mereka berpaling ya, yaitu berpaling dari apa yang kalian seru berpaling dari apa yang kalian dakwahkan kepada mereka ya qauluhu faqulu syahadu bi anna muslimun ay fa'alinu lahum wa ashhiduhum annakum muslimuna lillah. Ashhidu maknanya adalah umumkan ya, dan persaksikan kepada mereka annakum muslimuna lillah. Bahwasanya kalian adalah kaum muslimin orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bari'una mimma hum alaihi minal inad wat tawalli an hadhil kalimatil azimah la ilaha illallah bahwasanya kalian berlepas diri dari apa yang ada pada mereka berupa penentangan dan berpaling dari kalimat yang agung ini yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah maka singkat ceritanya ketika itu Bani Najran atau utusan dari kaum Najran yang mendatangi Rasulullah diajak Rasulullah untuk bermubahalah. Ya. Bermubahalah karena mereka tetap tidak mau mengikuti agama tauhid, mereka tetap bersikukuh untuk beragama dengan agama kesyirikan Nasara, maka mereka ditantang Rasulullah untuk bermubahalah. Itu al-la'nah, saling melaknat ya di antara mereka dan menjadikan laknat alal kadibin, menjadikan laknat Allah mendoakan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Mereka ditantang demikian dan mereka tidak berani untuk melakukannya. Mereka lebih memilih untuk membayar jizyah, membayar upeti, ya. Mereka serahkan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan kaum muslimin sehingga mereka tetap ya tidak diperangi, ya. Intinya mereka tidak berani untuk bermubahalah ini menunjukkan bahwasanya mereka sadar bahwasanya mereka di atas kebatilan. Mereka sadar bahwasanya mereka telah menolak al-haq. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasohbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.